Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kemarin kita membaca puasa-puasa yang disunnahkan <clears throat> serta beberapa fadilah atau fadail dari puasa-puasa sunnah tersebut. Yang pertama disebutkan puasa Arafah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan sabda kafir sanah al-madhiyah wal baqiyah di mana puasa Arafah itu menghapuskan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang yaitu dosa dari dosa-dosa kecil dan disunnahkan puasa Arafah bagi mereka yang tidak sedang berhaji. Kemudian yang berikutnya disebutkan puasa Ashura yaitu ini puasa di bulan Muharram khususnya tanggal 9 10 Nah, di mana Rasul bersabda yukaffiru sana al-madhiyah di mana puasa Ashura ini menghapuskan <coughs> dosa-dosa yang telah lalu. Nah, itu puasa Ashura tanggal berapa? Hah? Tanggal 9 10 Muharram. Perlu diketahui bahwasannya Muharram di permulaan bulan Muharram ini disunnahkan puasa. Nah, mulai tanggal 1 terus sampai tanggal 10 atau 11. <clears throat> Tetapi puasa Ashura ini lebih kuat sunnahnya atau dikatakan sunnah muakkadah Adapun puasa Muharram secara umum Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda <clears throat> dalam hadis akhrajahu Muslim afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram afdalus siyam ba'da Ramadan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah syahrullah al-Muharram yaitu bulan di bulan yang disebutkan diistilahkan bulan Al-Muharram. Maka dengan ini disunnahkan puasa Muharram secara umum. Nah, tetapi sekali lagi yang afdal adalah eh, atau lebih kuat sunnahnya atau diistilahkan dengan sunnah muakkada yaitu puasa Ashura karena banyak sekali anjuran-anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Sehingga Muharram itu ada beberapa sunnah dalam berpuasa. Apa itu? Puasa sunnah secara umum di bulan Muharram sejak mulai permulaan. Nah, satu dua tiga empat lima Dan tidak mengapa beruntun. Selama tidak sebulan penuh. Nah, diper disunnahkan banyak banyak-banyak puasa bulan Muharram. Dan ada sunnah yang kedua, puasa sunnah yang kedua di bulan Muharram yaitu puasa sunnah apa? Ashura. Pelaksanaannya yang afdal adalah 9 10. Kalau dia tidak sempat berpuasa tanggal 9 maka tanggal 10 11. Karena asalnya adalah tanggal 10. Tetapi kemudian dalam rangka mukhalafah menyelisih al-Yahud maka dilaksanakan tanggal 9 10. Sehingga jika luput darinya tanggal 9 diupayakan tidak luput makna daripada maksud melaksanakan puasa tanggal 9 yaitu mukhalafah al-yahud maka 10 dan 11 dalam rangka mukhalafah al-yahud bagaimana kalau tanggal 11 juga kemungkinan tidak sanggup maka tidak ditinggalkan sunnah ini karena dia sanggupnya tanggal 10 maka dia kerjakan tanggal 10 wallahu taala a'lamu bisawab dengan niat ittiba'an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disunnahkan pula disebutkan puasa apa? al ifnain hari Senin. <clears throat> Dan sesungguhnya juga tersebut dalam sebuah hadis Senin dan Al-Khamis. Tetapi Syekh menyebutkan di sini puasa Senin karena hadisnya tidak ada khilaf, ah, hadisnya tidak diragukan kesahihannya ahrojahu Muslim di mana Rasul ketika ditanya tentang puasa hari Senin, yaumu wulidtu fihi wa bu'istu fihi. Hari Senin adalah hari aku dilahirkan wa bu'istu fihi dan hari aku diutus sebagai rasul au unzila alayya fihi dan hari di mana diturunkan kepadaku wahyu dan disunnahkan puasa Senin dan juga al-khamis berdasarkan hadis yang lainnya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tu'radul a'mal yaum al-itsnain wal khamis." Amalan manusia diangkat kepada Allah pada hari Senin dan hari Khamis. Fawahibbu an yu'rad amali wa ana sa'imun. Maka aku suka ketika amalanku diangkat dalam keadaan aku puasa. Yaitu hari apa? Senin dan Khamis. Sehingga puasa Senin alasannya tersebut dalam hadis Muslim dan ada alasan lain tersebut dalam hadis akhrajahu at-Tirmizi dan yang lainnya dari Abu Hurairah di mana hari Senin diangkat amalan hamba dan juga demikian hari Yom Al-Khamis diangkat amalan hamba kepada Allah dan Rasul menyatakan wa ana uhibbu an u'rad amali wa ana saimun dan aku suka ketika amalanku sedang diangkat aku dalam keadaan berpuasa maka dianjurkan bersama puasa yaumul isnain juga dianjurkan puasa hari Kamis. Ini hari Kamis sanggupnya boleh dia berpuasa hari Kamis, sanggupnya puasa hari Senin, boleh dia berpuasa hari Senin atau dia kedua-duanya Senin dan Kamis dibiasakan, maka ini juga perkara yang disunnahkan. Kemudian juga yang disunnahkan adalah puasa Syawal ba'da as sawm Ramadan. Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian ia susul dengan berpuasa enam hari di bulan Syawal maka puasanya ini kasiyami dahri seperti dia berpuasa setahun penuh. Nah, maka bagaimana berpuasa Syawal ini? Ya, ini setelah selesai Ramadan, tentunya dia berhari raya, Id. Maka boleh ba'dal Id dia langsung berpuasa enam hari berturut-turut. Nah, yang jelas diputus dengan al-Id atau boleh terpisah. Nah, hari ke-8 berikutnya hari ke-10, berikutnya hari ke-15 dan seterusnya 6 hari. Boleh juga berturut-turut mulai apa 7 dan 6 hari berikutnya. Nah, 6 hari berikut mulai tanggal 2 atau tanggal 3 Syawal dan terus beruntun 6 hari atau mulai tanggal 3 terputus-putus 3 tanggal 5, tanggal 7 dan seterusnya. Tidak mengapa. Kemudian permasalahan terkait dengan puasa ini, bagaimana jika seseorang punya hutang puasa? Nah, belum dia mengkodok, maka yang afdal adalah, yang terbaik adalah dia mengkodok Ramadan sampai selesai. Setelahnya dia, misalnya ter, dia sempat tidak berpuasa tiga hari maka di Syawal dia mengkodok dulu tiga hari. Maka berikutnya dia puasa sunnah enam hari di bulan Syawal. Atau lima hari dia tidak berpuasa maka dikodok dulu dan seterusnya. Kemudian sahkah kalau kemudian dia menunda kodok Ramadan? Nah, Lantas langsung puasa sunnah. Para ulama ikhtilaf dalam perkara ini. Maka intinya bagi siapa yang sanggup untuk mengkodok terlebih dahulu, maka dia mengkodok terlebih dahulu. Adapun jika seseorang ternyata kata sebagian ulama menyatakan demikian. Nah, diantaranya antaranya Syekh al Uzaimin, Syekh Sa'di, Sa jika seseorang tidak mendapatkan kelapangan, kelonggaran untuk mengkodok Ramadan terlebih dahulu. Nah, misalnya bagaimana dia sakit di akhir Ramadan. Nah, sehingga tertinggal dari dia misalnya tiga, apa lima hari Ramadan dia tidak berpuasa dan sakitnya terus menerus sampai kemudian seminggu terakhir seminggu terakhir menjelang berakhirnya Syawal baru kemudian dia sehat maka jika dia penuh berpuasa mengkodok Ramadan kira-kira lengkap dia puasa Syawal tidak lengkap maka sebagian ulama kasus seperti ini mengatakan tidak mengapa dia mengkol apa berpuasa sawal terlebih dahulu baru kemudian nanti mengkodok Ramadan. Al-muhim ini kaul. Ada yang berpendapat demikian. Wallahu taala a'lamu bissawab. <clears throat> Tapi berdasarkan zahir lafaz hadis adalah puasa Ramadan kemudian disusul enam hari. <clears throat> Berikutnya dari puasa sunnah adalah puasa yang diistilahkan dengan puasa ayamul bid. Puasa tiga hari di tiap-tiap bulan. Ini tiap-tiap bulan Tentunya selain Ramadan. Berdasarkan hadis qala Abu Dzar Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri thalatha ayyamin. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni aku diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam annasuma minas syahri untuk berpuasa pada tiap-tiap bulan salasa ayam tiga hari salasa asyara yaitu tanggal 13 wa arba asyara dan tanggal 14 wa khamsa asyara dan tanggal 15 dan puasa inilah yang diistilahkan dengan saum ayamu al Bid itu artinya terang, cerah. yakni pada tanggal-tanggal ini bulan purnama. yakni bulan itu terang besar sehingga terang apa langit. Kalau tidak mendung tentunya. Maka langit itu putih cerah, maka diistilahkanlah 13, 14, 15 ini dengan apa? Ayyamu albi. Puasa 13, 14, 15 tiap-tiap bulan tiga hari tiap-tiap bulan 13, eh, lima 15 ini diistilahkan dengan saum ayam al-bid. Hadis ini sahih rawahun Nasa'i wa Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam apa beberapa eh, salah satu kitabnya <clears throat> dalam Irwaul Ghalil. Nah, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala atau dihasankan menyepakati membenarkan tahsin penghasanan hadis ini oleh Al Imam At-Tirmizi rahimahullah taala. Paham permasalahan ini ya? Puasa tiap bulan berapa? Tiga hari. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Tentunya ini selain selain Ramadan. Karena Ramadan harus puasanya penuh. Tetapi bagaimana jika tidak sempat berpuasa 13, 14, 15? Maka tetap disunnahkan membiasakan diri puasa tiga hari tiap-tiap bulan. Nah, karena ini ada dalil-dalil yang lainnya. Sebagaimana hadis akhrajahu Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Aisyah ditanya eh, tentang apakah Rasulullah berpuasa tiga hari di tiap-tiap bulan. Maka Aisyah menyatakan, "Na'am, iya." Kemudian dipertegas lagi pertanyaannya. Pada hari-hari apakah? <clears throat> ya ini tanggal berapa dari tiga hari tadi? Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anha ma lam yakun yubali min ay ayyamis syahr yasum Rasulullah tidak memperdulikan hari keberapa dia berpuasa maka ini hadis lain memberikan pelajaran apa? Disunnahkan berpuasa tiga hari bulan Ramadan walaupun selain 13, 14, 15. Nah. Dan yang semakna hadis ini adalah hadis Abi Hurairah. Kalau tadi hadis akhrajahu Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha sahih. Kemudian hadis lain adalah hadis siapa? Abi Hurairah radhiyallahu anhu di mana Abu Hurairah mengatakan ausani khalili bisalaza kekasihku yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku tiga wasiat apa tiga wasiat itu siam salasa ayam min kulli syahr Pertama berpuasa tiga hari tiap bulan. Tidak disebutkan tanggal berapa, tetapi umum tiga hari pada tiap bulan. Warok atai atai duha dan wasiat berikutnya diwasiatkan untuk salat dua rakaat salat duha wan utir qoblaan anam dan diwasiatkan agar aku witir sebelum aku tidur maka ini hadis akhrajahu Bukhari dan Muslim yang berhubungan dengan permasalahan kita adalah puasa di mana Abu Hurairah diwasiatkan tiga perkara Pertama, berpuasa tiga hari. Tiap-tiap bulan. Yang artinya terserah di permulaan bulan kah Satu, dua, tiga atau di pertengahan bulan yaitu tiga belas empat belas lima belas atau di akhir bulan bisa dipahami sehingga puasa tiap-tiap bulan tiga hari ini adalah sunnah dan yang afdal kalau berbicara afdaliyah adalah 13, 14, 15. Nah, dan Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan ini di dalam hadis Abdullah bin Amr al-As mengatakan wa dzalika siyamud dan ini senilai dengan berpuasa selama setahun. Maka ini keutamaannya. Berpuasa tiga hari tiap-tiap bulan Rasul menyatakan dalam hadis Abdullah bin Amr seperti puasa ad-dahar selama setahun. Tentunya ini fadilah yang luar biasa. Kemudian puasa yang disunnahkan tidak tersebut di sini adalah puasa yang ma'ruf dan masyhur dikenal dengan istilah puasa Daud. Puasa Daud. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abdulus salat salatu Daud, wa abdulus si, wa, wa habbus siyam siyamu Daud, ahabbus salat salatu Daud, wa habbus siyam siyamu Daud." yang paling dicintai daripada solat adalah solatnya Nabi Daud dan yang paling dicintai puasa adalah puasanya Nabi Daud. Bagaimana puasanya Nabi Daud disebutkan dalam hadis ini yaitu yasumu yauman ya wa yuftiru yauman. Sehari berpuasa, sehari berbuka dan seterusnya. Hadis ini akhrajahu Bukhari dan Muslim. Kemudian juga yang disunnahkan dari berpuasa yang tidak disinggung di sini adalah banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Berpuasa di bulan Sya'ban sebelum Ramadan. sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha Aisyah berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, ma ra'aituhu aktsaru siyaman minhu fi sya'ban ini cuplikan daripada hadis Nah, di antara lafadznya ma ra'aituhu aktsaru siyaman min Sya'ban. Aku tidak melihat Rasulullah lebih banyak berpuasa daripada bulan-bulan melebihi bulan Sya'ban. Hadis akhrajahu Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini memberikan faedah disunnahkan banyak-banyak berpuasa di bulan Sya'ban dan hikmahnya tentunya adalah melatih diri sebelum dia masuk kepada puasa yang fardu. Nah, tetapi dilarang berpuasa di bulan Sya'ban dua sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Ya, ini dua hari sebelum Ramadan, apalagi sehari sebelum Ramadan, maka dia berhenti berpuasa. <clears throat> Kemudian masalah yang juga banyak ditanyakan terkait puasa sunnah ini, apakah disunnahkan puasa bulan Rajab atau apakah ada dalil khusus mengkhususkan sunnahnya puasa bulan Rajab? Beberapa bulan yang lalu sebelum atau di tengah-tengah bulan Rajab ini banyak yang bertanya. Maka perlu diketahui ada hadis tentang hal ini tetapi hadisnya sangat lemah. Dibahas ini oleh para imam Taymiyah, Ibn al Qayyim, Syekh Al Albani rahimahullah di mana hadisnya ini sangat lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah sehingga tidak ada dalil yang sahih tentang afdaliyah pengkhususan puasa di bulan apa e, Rajab sebagaimana juga khusus puasa pertengahan bulan Sya'ban ini juga tidak ada hadis yang sahih. Maka hadis sahih adalah apa yang telah disebutkan dalam pembahasan yang lalu dan pembahasan tadi. Itulah puasa-puasa yang disunnahkan. Berikutnya <clears throat> perkara-perkara yang dilarang padanya berpuasa. Hari-hari yang dilarang padanya berpuasa. Apa saja hari-hari yang dilarang padanya berpuasa. Maka disebutkan beberapa hadis yang pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akhraj al-Bukhari wa Muslim wa naha an siyam yaumaini yaumul fitri wa yaumin nahari Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang an siyami yaumaini berpuasa pada dua hari berikut ini. Apa itu dua hari itu? Yaitu dua hari raya. Dua hari raya. Yaitu Yaumul Fitri, Hari Raya Idul Fitri. Apa yang dimaksud dengan Hari Raya Idul Fitri? Tanggal satu Nah, tanggal dua masuk di dalamnya? La. Nah, tanggal dua itu sudah lewat. Walaupun adat secara kita adat muslimin masih merayakannya dan ini tidak mengapa. Tetapi yang dimaksud dilarang padanya berpuasa yang dianggap terhitung Yaumul Idul Fitri adalah tanggal 1 Syawal. Wa yaumun nahri dan apa hari nahar hari penyembelihan korban yaitu hari raya Idul Adha. Tanggal berapa? tanggal 10 Zulhijjah. Ya, ini hadis ini dibawakan untuk menjelaskan kepada kita haramnya berpuasa pada dua hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya apa? Idul Adha. Kemudian pada Idul Adha ada beberapa hari yang juga terlarang. Setelah tanggal 10 dan hari-hari beberapa hari setelahnya. Maka disebutkan dalam hadis berikutnya. Ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikril wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Ruahu muslimun. Ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik. Ini adalah ayyamu aklin, harinya makan wa syurbin, harinya makan minum wa dzikrin lillah dan harinya berzikir kepada Allah, dia bertakbir. Nah, di hari-hari itu. Maka hadis ini mengandung makna haramnya berpuasa pada hari-hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Tanggal 11, 12, eh? 13. nah, ini diistilahkan dengan hari tasyrik. Apa makna tasyrik? Tasrik itu artinya membuat dendeng. Belum tahu orang buat dendeng dijemur dulu. Inilah namanya hari tasrik. Zaman dulu tidak ada kolkas untuk menyimpan daging yang melimpah. Maka masing-masing kaum mempunyai adat untuk mengawetkan daging yang dimiliki kelebihan pada hari tersebut. Dan Arab mempunyai adat daging agar tidak rusak maka dijemur. Yakni diolah sedemikian rupa kemudian dijemur. Maka hari-hari ini namanya apa? Amaliyah ini namanya hari tasyrik. Nah, hari korban tentunya banyak daging melimpah dagingnya dan tidak e, ada kemungkinan dan terjadi para sahabat mengalami di hari-hari itu apa? Daging tidak habis dimakan pada cuman tanggal 10 saja. Tetapi apa sudah disembelih tetapi masih belum habis pada tanggal 10, 11, 12 maka diolah dengan cara dikeringkan, dijemur dan dikeringkan, diolah sedemikian rupa. Amaliyah ini namanya apa? Tasrik. Dan ini dilakukan pada tanggal 11, 12, 13. Nah. Sehingga hari ini diistilahkan hari At-Tashriq. <clears throat> Maka haram padanya berpuasa karena Rasul sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebagai hari makan dan minum, sebagaimana dia hari ibadah. Nah, zikir tetapi tidak ada ibadah puasa. Dia berzikir, sodako dengan hewan korbannya. Nah, tetapi berpuasa tidak. Kemudian yang diharamkan berpuasa atau perkara lain dari perkara-perkara yang diharamkan padanya puasa adalah puasa khusus hari Jumat. Puasa mengkhususkan hari Jumat. Maka ini haram sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis akhrajahu Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa an yasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu." La yasumanna ahadukum yaumal jum'ah. Janganlah dilafatkan dengan lafaz takkid. Yasumanna, jangan sekali-kali ahadukum salah seorang kalian, siapapun di antara kalian berpuasa yaumal jum'ah hari Jumat khusus illa an yasuma yauman qablahu au yauman ba'dahu kecuali kalau dia memang berpuasa hari sebelumnya nah dan kemudian atau puasa sehari setelahnya maksudnya kalau bersama dengan hari-hari lain dia berpuasa kebetulan kemudian jatuh hari Jumat maka tidak mengapa contohnya tadi puasa tiap bulan tiap-tiap eh, bulan tiga hari dia mengambil mulai hari Rabu dan berarti Rabu Kemis Jumat misalnya maka ini tidak mengapa atau puasa Syawal misalnya mengambil apa hari Senin kemudian nanti akan bertemu Yom al-jum'ah maka ini tidak mengapa. Yang diharamkan adalah pengkhususan puasa untuk hari Jumat. Nah. Seperti orang yang puasa Daud juga misalnya, hari Rabu puasa, Kamis tidak, kemudian ketemu Jumat dia berpuasa, bolehkah? Lah, bas tidak. Mengapa yang demikian Insya Allah. Kemudian ada beberapa perkara yang para ulama ikhtilaf terkait ini. Di antaranya puasa Sabtu. Nah, bolehkah berpuasa hari Sabtu? Maka berdasarkan dalil-dalil tidak mengapa seseorang berpuasa sunnah di hari Sabtu. Sebagian ulama menyatakan tidak boleh berpuasa hari Sabtu kecuali puasa fardu. Tetapi wallahu alam ini pendapat yang lemah menyelisihi pendapat jumhur al ulama. Di antara dalil yang memperkuat bolehnya berpuasa Sabtu adalah hadis ini ilaan yasuma yauman qablahu au yauman ba'dahu. Yauman ba'dahu itu hari apa? Nah, sehari setelah Jumat hari apa? Hari Sabtu. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Nah, berikutnya pembahasan tentang keutamaan uh, Ramadan dan Qiyamul Lail, kemudian masuk kepada pembahasan al-i'tikaf.